Kemarin telah kita memulai membaca kitab Matnul Al-Ajurumiyah, Matan Al-Ajurumiyah sekaligus membaca syarahnya, penjelasannya yaitu Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Muhammad Muhyiddin rahmatullah alaihi Jadi dua kitab yang kita baca sekaligus. Kitab matannya, kemudian penjelasannya. Nah, kalau ini kitab yang saya pegang ini malah tiga ini. Jadi ada matan Al-Ajurmiyah di dalamnya, kemudian ada Tuhfatus Saniyah, kemudian ada catatan kakinya di bawah yang judulnya Al-Hulalul Zahabiyah ala At-Tuhfatis Saniyah ditulis oleh sebagian dahulu pra, uh, santri pelajar yang ada di Damaj di zamannya Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan Syekh rahimahullah memberikan takdim terhadap kitab ini sangat bermanfaat catatan kakinya termasuk lengkap dengan i'rab-i'rab pada contoh syawahid lafaz yang beliau sebutkan dalam uh, kitab Tuhfatus Saniyah ini Telah kita sebutkan bahwasanya penulis kitab Matan Al-Ajurmiyah siapa ya akan apa Muhammad Ibn Daud As-Sanhaji Abu Abdullah yang lebih terkenal dengan Ibnu Ajurrum Ibnu Ajurrum sehingga kitabnya dikenal dengan Matan Al-Ajurumiyah Nah Baik Kemudian telah kita baca definisi al-kalam. Definisi al-kalam. Apa mahu al-kalam? Ndakana Muhammad, mahu al-kalam? Bil wad'i. Baik. Al-kalam huwa al lafdhul murakkabul mufid bil wad'i. Wa kalam itu adalah berlafaz. Apa maksudnya berlafaz? Apa artinya berlafat? Ahana nomor one. Apa maksudnya berlafat? Apa yang diinginkan dengan kalimat lafat di sini? Hah? Sautan mustabilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Maksudnya apa? Coba terjemahkan. Maksudnya maksudnya. Buat lafat itu harus apa? Bagaimana? Mengandung suara yang terdapat padanya sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi kalau hanya sekedar suara tapi tidak ada kandungan huruf hijaiyahnya, maka tidak bisa disebut lafaz. Mama ketukan meja ini ada suara, tapi nggak ada huruf hijaiyahnya ya, bunyi-bunyi klakson, suara burung, ada suara, tapi tidak ada huruf hijaiyahnya. Nam, Tapi ketika kita mengatakan Ahmadu, Ahmad, Yaktubu, Sa'id, ini suara dan ada huruf hijaiyahnya. Berarti lafaz namanya. Inilah ini namanya baru lafaz. Naam. Kemudian syarat yang kedua murakkab. Apa sih murakkab? Anak Muhammad. Mama anak murakkab? Ayakuna muallafan min kalimataini wa aksar. Tersusun dari dua kata atau lebih tersusun dari dua kata atau atau lebih seperti seperti apa itu contohnya Muhammadun, musafirun Muhammadun musa musafirun Muhammadun musafirun berlafat iya enggak iya berlafat karena ini ada huruf hijaiyah dalamnya ada suara kemudian dia murakkab tersusun dari dua kata Muhammad dengan musa musafir Naam. Baik ayakuna lafzan murakkaban kemudian syarat ketiga al-mufid belum kita baca itu ya mufid belum kemudian murakkab ini kalimat murakkab oleh asyarin Allah terbagi menjadi dua bagian ada murakkab apa namanya hakiki dan ada murakkab takdiri murakkab hakiki bagaimana itu murakkab hakiki ha ha tersisi terdekatnya dilihat nampak buat tersusun dari dua kata Muhammadun musafirun al ilmu nafiun belugul mujtahidul majda likulli mujtahidin nasibun ini pada contoh ya ini murakkab ini hakiki kenapa dikata hakiki karena memang benar-benar terlihat dan terdengar tersusun dari dua kata atau lebih nah ada namanya murakab takdiri bagaimana murakab takdiri dia hanya diperkirakan bahwa itu tersusun dari dua kata atau lebih dengan korina tanda pada kalimat yang sebelumnya contoh umpamanya yang boleh sebutkan di sini jika seseorang berkata man akhuka man aku akhuka siapa saudaramu man akhuka siapa saudara saudaramu Kemudian kamu jawab Muhammadun. Antum jawab Muham Muhammadun. Ini ini murakkab apa ini? Nah, murakkab takdiri. Kenapa? Karena diperkirakan kalimat itu susunannya seperti Muhammadun akhi. Muhammad adalah saudaraku. Sehingga Muhammadun akhi terdiri dari berapa kata? Tiga kata. Muhammadun, kemudian kalimat akhun, kemudian ya mutakallim. Muhammadun akhi. bahwa saya tanya, saya tanya, mas muka mas muka Langsung antum katakan Bustan. Bustan umpamanya. <laughs> ya. Nama saya Bustan. nah Atau mas muka antum katakan Ali. Ya toh? Nah, berarti ini ini murakab namanya, tapi murakab takdiri karena perkiraan susunan kalimat itu seperti ini perkiraan ismi Muhammadun. Namaku adalah Muhammad Muhammadun. Ismi Muhammad Muhammadun. Sehingga terdiri dari tiga kata, ismun nama, kemudian ya mutakallim, saya eh namaku Muhammadun. Jelas ya? Jadi murakkab ada tak hakikatan dan ada yang takdir takdiri. Naam. Qala rahimahullah wa ma'na kaunihi mufida. Nah, sekarang apa maksud daripada mufida? نعم الكلام هو اللفظ المركب المفيد ما معنى مفيد أي أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعده بعد هذا لأن المخاطب ينتظر ما تقول بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة apa maksudnya جيني Yang namanya mufid katanya itu ayahsuna sukutul mutakallim alaih yaitu diamnya atau ayahsutai bi ayahsuna sukutul mutakallim alaihi apa ya ayahsuna sukutul mutakallim bagusnya diamnya si pembicara ya ayahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sabi muntadiran li syai'in nahar di mana si pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain setelah kita mengucapkan sesuatu. Artinya si pendengar tidak lagi penasaran. Menunggu sesuatu setelah kita berucap. Kalau kulta seandainya jika kamu katakan kata beliau, "Idza hadaral ustadu" apabila Pak Ustad datang hadir. Ini kan masih masih ngambang istilahnya. Belum jelas. Kenapa kalau hadir? Idza hadara al-ustadu, apabila ustad datang. Masih tanda tanya ya, belum jelas ini perucap ini. Ini namanya belum si, si pembicara belum baik dalam diamnya. Ya, kalau dia sudah baik dalam diamnya, eh dia tidak ada lagi yang mau disampaikan, tidak membuat orang penasaran seperti antum katakan Idza hadaral ustadu ansatat talamidu. Jika ustad datang hadir maka para pelajar, para murid-murid diam. Nah, ini sudah sempurna. Bila kalau antum katakan idza ja'al ustadu apabila ustad datang. Idza hadaral ustadu. Nah, ini belum baik diamnya si pembicara ini. Oleh karena itu namanya mufid kata beliau biayah ayah sunah sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sami muntadhiran li syai'in ahar. Itu baiknya diamnya si pembicara di mana si pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain. Nah, oleh karena itu beliau katakan, "Walau qulta idza hadara al-ustadu" Jika kamu katakan apabila ustaz telah hadir, la yusamma dzalika kalaman, ini tidak dinamakan kalam. Kenapa dinamakan kalam? Karena belum mufid. Iya tak? Syarat kalam harus mufid. Ya. Walau annahu lafdun murakkabun min thalathi kalimat walaupun iza hadar al-ustadu ini sudah tersusun dari tiga kata. Ya. Sudah berlafat juga. Suara ada, kandungan huruf hijaiyah. Tapi syarat ketiga belum terpenuhi. Belum belum mufid. Belum mufid. Lianna al-mukhatab karena lawan bicara kita, eh si pendengar itu yang tadi rumah takulu ba'da hada Dia masih menunggu apa yang kamu ucapkan setelah ini. Mimma yatarattabu ala huduril ustad berupa apa yang akan terjadi setelah si ustad datang hadir. Fa idza jika kamu katakan ida hadaral ustazu ustadu apabila ustadnya sudah hadir ansata talamidu maka para murid-murid itu diam sara kalama maka jadilah susunan kalimat ini namanya kalam lihusulil faidati karena terwujudnya faidah oleh karena itu namanya kalam namanya jum, namanya jum, nama lainnya jumlah mufidah paham kalam kalam apa nama lainnya jumlah mufi mufidah nah karena di sana ada jumlah ucapan yang tidak mufid seperti tadi tidak berfaedah Naam, tidak mendatangkan faedah. Naam. Idza ji'tana. Idza ji'tani, jika kamu datang padaku. Kenapa? Ya, itu kan masih ana tanda tanya. Ukrimka, aku akan muliakan engkau umpamanya. Nah, baru apabila kamu datang besok. Nah, apabila kamu datang besok, idza ji'ta ghadan, ilaina umpamanya jika kamu datang besok kepada kami ya kenapa kalau kami datang kepadamu ya kan nah kita ini masih tanda tanya itu jika kamu datang besok kita apa makan-makan bersama umpamanya eh baru sempurna itu kak itu sempurna nah tapi kalau masih ngambang bikin penasaran belum fit belum kalam nah bisa dipahami ikhwannya yang namanya mufid berfaedah artinya pada ucapan itu berfaedah, bermanfaat. Nam, tidak bikin penasaran bagi si pendengar. Kemudian wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi. Tadi katakan al kalam huwa al lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Namanya kalam itu adalah ya berlafaz murakkab berfaedah bil Apa ya bil wad'i ay eh, mawdu'an bil wad'i al arabi yaitu peletakan ucapan itu dalam apa namanya peletakan sesuai dengan uh, bahasa Arab antakuna al fadu al musta'mila al musta'malatu fil kalami minal lati wadu'atha al-arabu lidilalati lidilalati ala ma'na al ma'ani yaitu hendaknya lafaz-lafaz tersebut yang digunakan dalam ucapan di antara lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan terhadap suatu makna Jadi yang namanya bil maksudnya berbahasa Arab. Kesimpulannya seperti itu. Namanya kalam di sisi orang Nau artinya yang berbahasa Arab. Maksudnya lafat itu, lafat itu, kata itu digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan sesuatu terhadap satu makna di antara makna. Ini maksudnya. Masalan, contohnya hadara. Kalimatun wadaha al-arabu limanan. Kalimat hadara ini adalah satu kata yang digunakan oleh orang-orang Arab terhadap satu makna wahiyya husulul hudur fi zamanil madi yaitu terwujudnya kehadiran kedatangan di waktu yang lampau hadara Muhammadun Muhammad telah tiba Muhammad telah hadir ya di waktu yang lampau sebelum saya berbicara ya hadara wa kalimatu Muhammad demikian pula Muhammad hadara Muhammadun umpamanya Wa kalimatu Muhammad dan kalimat Muhammad wa kalimatu Muhammadin qad wada'aha al-arabu limanan. Kalimat Muhammad ini juga telah diletakkan maksudnya digunakan oleh orang-orang Arab terhadap satu makna wa huwa dzatus syakhsi yaitu zat seseorang al musamma bihadzal ismi ismi yang dinamai dengan nama ini. Jadi kita katakan Muhammad apa artinya Muhammad di sisi orang-orang Arab Muhammad? Nama orang. Maksudnya. Ya, zatus syakhs itu seseorang. Zat seseorang al-musamma bihadal ismi yang dinamai dengan nama ini. Fa idza qulta hadara Muhammadun apabila kamu katakan hadara Muhammadun takunu qad istamalta kalimataini maka engkau telah menggunakan dua kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ini kata kalau dalam bahasa kita. Jadi hadara Muhammadun takunu qad istamalta kalimatain engkau telah menggunakan dua kata kullu minhuma mimma wadahu al-arabu tiap-tiap dari dua kata tadi digunakan oleh orang Arab hadara digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kehadiran di waktu yang lampau Muhammad digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang nama seseorang namanya Muhammad bernama Muhammad. Naam. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin Berbeda apabila engkau berbicara, mengucapkan suatu ucapan. bima wadahul ajamu. Yang dipakai oleh orang-orang ajam. Ini orang ajam yang bukan Arab. Kalfurs. Seperti bahasa Persia. Bahasanya orang-orang Iran. Iran. Wat Turki. Bahasa Turkiya. Wal Barbar. Bahasa Barbar. Bahasanya orang-orang Maroko sana. Wal Faranj. Wal bahasanya orang-orang Eropa maka bahasanya orang-orang tadi bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa barbar, bahasa Faranj ya tidak dinamakan sebagai kalam di sisi urfnya ulama al arabiyah kalaman hanya di sisi orang-orang Arab artinya di sisi ulama lugah orang-orang nahu itu ucapan-ucapan itu semua tadi tidak dinamakan kalam. Wa mahu ahlul lugatil ukhra kalama. Walaupun mungkin ahli bahasa yang lain menamainya sebagai kalam. Kalau orang Arab yang ahli bahasa Arab mereka tidak menamainya sebagai ka kalam, tidak menamainya sebagai kalam. Wallahu a'lam. Baik. Apakah kita Baca contoh-contohnya. Baca juga contoh-contohnya nih. Atau kita lewatkan. Nah, beliau mengatakan di sini, amfilatun lil kalami al mustawfi syurut. Contoh-contoh kalam yang terpenuhi syarat-syarat. Amfilatun lil kalami al mustawfi syurut. Contoh-contoh kalam yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Al jawu sahun. Al jawu Sohun. Cuaca itu sohun. Cuaca apa namanya? Cerah. Al-bustanu muthmirun. Kebun itu berbuah. Al-bustanu muthmirun. Al-hilalu sati'un. Hilal. Bulan hilal. Bulan hilal. Bulan thabit. Sati'un. Sati maksudnya apa? Telah muncul. As-sama'u sofiyah. Langit sofiyah. Sofi itu sofi bersih. Apa ya? Cerah ya. Naam. Yudhi'ul kamaru laylan. Bulan itu bersinar di waktu malam, menyinari di waktu malam. Yanjahul mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh apa? Berhasil. Layuflihul kasulu. Tidak akan beruntung para pemalas. La ilaha illallah. Muhammadun sofotul mursalin. Muhammad adalah sabbatul mursalin, pilihan para rasul. Allahu Rabbuna, Muhammadun Nabiuna. Ini apa? Contoh apa? Kalam. Kenapa? Berlafat, murakkab, berfaedah berbahasa Arab. Naam. Amsilatun lilafdil mufrad. Contoh lafat mufrad. Muhammadun, Aliun, Ibrahimu, Qama, Man. Ini apa namanya? Ini lafat muf mufrad. Lafat mufrad. Bukan kalam. Karena nanti namakan kalam kalau tersusun dari dua kata atau lebih. Tapi kalau kata tunggal seperti ini Muhammadun Aliun Ibrahim Muqamaman ini apa? Ya, ini apa namanya? Lafat namanya ini, lafat mufrad. Amfilatun lil murakkab gairul mufid. Contoh kalimat yang murakkab tapi tidak berfaedah. Madinatul Iskandariyati, kota Iskandaria. Ini tidak berfaedah. Tapi kalau dikatakan Madinatul Iskandariyatu jamilatun. Kota Iskandaria yang ada di Mesir sangatlah apa? Bagus, ya. Naam. Abdullahi, hamba Allah. Bah, Abdullah. Ja'a Abdullah. Bah. Kalau Abdullah, kenapa? Abdullah ini masih belum sempurna. Hadramaut. Nama tempat di Yaman nama kampung la ansafan nasu idza jaa asy syitaau mahma akhfal murai intola'atis syams ini semua contoh-contoh belum berfaedah ya Hadramaut kenapa Hadramaut Hadramaut itu umpamanya uh, Bil Yaman Bil Yaman umpamanya Lau ansafan nas, seandainya manusia insaf. Kenapa? Lau ansafan nasu. Idza ja'a syita, apabila datang musim dingin, syita. Dingin, musim dingin, syita, musim dingin. Mahma akhfal murai. Ya, bagaimanapun si murai menyembunyikan ya, apa yang ada padanya. Murai orang yang riak In syams apabila matahari terbit. Ini semua belum apa? Belum sempur, belum sempurna. Tidak dinamakan kalam. Tidak dinamakan apa? Kalam. Kemudian as'ilatun ala ma taqaddam. Soal-soal apa yang telah lalu? Mahwal kalam. Ya, kalau antum sudah bisa uh, jawab pertanyaan ini berarti antum lulus pada pelajaran ini. Mahwal kalam apa yang maksud dengan kalam ini besok dijawab ma ma'na kauni lafzan apa maksud daripada berlafaz ma ma'na kauni mufida apa maksud daripada berfaedah ma ma'na kauni murakkaba apa makna daripada murakkab ma ma'na kauni mawdu'an bil wad'il arabi مثل بخمسة أمثلة lima yusamma inda nuhati kalaman. Masih berikan contoh lima. Ya. Lima contoh yang dinamakan sebagai kalam di sisi orang, di sisi para ahli nah, nahu. Jawab sendiri. Nah, Tuhan. Nakti bihada subhanakallah. Shadu lillahi tastaghfiruka wa atubu.